mengimani Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi nah menghilangkan kesyirikan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala nah menjauhi dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mensifati Allah dengan sifat-sifat yang penuh kesempurnaan. 6. Nah, dan melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Adapun nasihat untuk kitabnya yaitu meyakini bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala yang hendaknya kita mengagungkan Al-Qur'an Subhanahu wa taala. Naam dan membacanya dengan nam sebaik-baik pembacaannya yaitu dengan nam memberikan hak-hak dari huruf-hurufnya nam dan juga menjadikan al-ihtibar menjadikan nam ilmu nam di dalam kandungan-kandungan di dalam Al-Quran, kisah-kisah di dalam Al-Quran yang Nah, seharusnya kita hayatinya. ada adapun nasihat kepada Rasulnya adalah membenarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari risalah yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bawa dan apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini nasihat untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu kita membenarkan akan risalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga mentaati apa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam perintahkan dan menjauhi apa-apa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam larang. Kemudian dari hadis tersebut yaitu nasihat kepada immatil muslimin kepada pemimpin kaum muslimin yaitu menolong mereka dan mentaati mereka dari perkara-perkara yang naam hak yang tidak menyelisihi syariat-syariat Islam dan juga naam tanbihuhum memberikan nasihat naam kepada pemimpin dengan nasihat yang lemah lembut, dengan nasihat yang tidak terang-terangan, nah dia disampaikan di podium-podium ataupun di dalam jalan enam jalanan yaitu dengan demonstrasi-demonstrasi. Nam ini merupakan perkara bid'ah menasehati dalam perkara seperti ini. Namun nasihat kepada pemimpin kaum muslimin kepada naam yang memimpin yaitu di suatu negara maka dengan cara sembunyi-sembunyi dan ini merupakan perkara yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga dalam hadis ini nasihat kepada pemimpin kaum muslimin naam disebutkan juga oleh Al-Khattabi rahimahullah Naam Beliau menyebutkan bahwa hadis ini juga bisa dibawa kepada a'immatuddin, pemimpin agama ataupun ulama-ulama naam kaum muslimin. Naam. Maka caranya nasihat kepada para ulama yaitu kata beliau menerima apa yang diajarkan oleh para ulama dan juga mengikuti mereka di dalam hukum-hukum yang mereka beristinbat dalam hukum tersebut. Dan juga dikatakan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala yaitu naam menasehati naam kepada pemimpin agama yaitu kepada para ulama yaitu ayun saru mayakuluna min amri syariah yaitu mereka ditolong mereka dikuatkan dengan apa-apa yang mereka berpendapat dengan apa-apa yang mereka mengatakan dari perkara-perkara agama perkara perintah syariat maka kita perkuat ucapan para ulama Faya ayuhal Ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Maka enam di antara pendapat enam ataupun ucapan para ulama enam yang datang pada masa kini yang mereka memberikan taujihat, memberikan arah-arahan kepada kita. Enam di antaranya ucapan enam Syekh Ubaid rahimah hafizahullahu taala tak kala naam mengomentari dari wasiqah naam yang dilakukan oleh Muhammad al-Imam yaitu tentang naam di dalam wasiqah tersebut disebutkan Rabbuna wahid wa kitabuna wahid wa nabiyuna wahid wa aduna wahid Naam wasikoh dengan syiah. Ar-Rafidah. Naam dengan mengatakan Rob kita satu. Dan kitab kita satu. Dan Nabi kita satu. Padahal ini naam syiah Rafidah. Kebencian terhadap naam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan kebencian yang sangat besar. Lebih-lebih ya aduna wahid, musuh kita satu. Nam di dalam perjanjian tersebut. Nam musuh-musuh Rafidah, Syiah Rafidah adalah para sahabat. Nam maka ini merupakan wasiqah yang kufriyah. Nam maka Asyaib rahimahullah taala menyebutkan nam tentang Muhammad al-Imam bahwasanya nam beliau Muhammad al-Imam mubtadi'un dhalun dia adalah orang yang mubtadi, balon yang sesat, hatta yatuba minal wasiqah. Sampai dia bertobat dari wasiqah tersebut. huwa ikhwani dan dia adalah ikhwani. Namun, ya, hari demi hari, bulan demi bulan, bukan naam, semakin membaik keadaannya, namun semakin parah keadaannya, naam menyambut, naam pada baru-baru ini bulan-bulan kemarin di dalam bulan Zulhijjah, nam menyambut kedatangan nam tokoh Syiah. nam dengan menyebut Sayyid. nam penyebutan Sayyid merupakan pujian. nam dan ini merupakan kesesatan yang nyata. Faya ikhwah rahimani wa rahimakumullah maka kuatkanlah enam pendapat-pendapat para ulama maka itu termasuk nasihat bagi ulama. Faya ayuhal ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Dan pembahasan ini, pembahasan lum'atul i'tiqad juga berada dalam perkara nasihat. Naam, yaitu untuk naam mengerti, memahami apa yang Rasulullah SAW alaihi wasallam ajarkan dan untuk mengimani Allah Subhanahu wa taala dalam perkara-perkara yang gaib yang seseorang tidak bisa melihat dengan kasat matanya maka ini termasuk dari nasihat bagi Allah Subhanahu wa taala kita mempelajari kitab Lumatul I'tiqad Tayyib pada permasalahan yang lalu pada pembahasan yang lalu kita membahas tentang permasalahan yaitu bahwasanya naam berkaitan dengan azab kubur dengan azab kubur dan juga nikmatul qabri naam wa fitnatul qabri itu naam ada naam berdasarkan dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah atau lebih diumumkan lafaz kubur yaitu fitnatul barzah wa ni'matul barzah wa azabul barzah. Maka semuanya ini sudah tertetapkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah dan kita telah sebutkan pada pertemuan yang lalu. Maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas berkaitan dengan ya sang sakala. Sang sakala yang akan kita baca. Naam. Kala. Asyari rahimahullahu taala an nabhu Fisur. Naam. Tiupan sang sakala Kata beliau, an nabhu ma'rufun Wasuru suru lughatan al-qarnu." Nah, an-nafkhu yaitu ma'ruf maknanya yaitu tiupan. Enam. Adapun asur secara bahasa adalah al-qarn yaitu tanduk. Enam. Tan tanduk. Enam. Wa syar'an secara syariat qarnun azimun iltaqamahu Israfilu. Enam yaitu ya tanduk yang besar iltaqamau Israfil yang sudah berada di gigitan nah malaikat Israfil nam hatta yang tadiru dalam keadaan nah malaikat ini menunggu yang tadiru hatta yu'maru nafkihi menunggu sampai diperintahkan untuk ya ditiup sang sakala tersebut Faya ayuhal ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Naam, adapun makna asur di makna al-qard yaitu tanduk sebagaimana datang dari ya sahabat Abdullah ibn Amr. Naam, radhiyallahu anhu bahwasanya dia berkata ada seorang Arab Badui yang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berkata bertanya ya Rasulullah maksur kala kornun yunfakhu fihi kata kata Arab Badui tersebut apa yang dimaksud dengan asur enam kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, asur adalah kornun, yaitu enam tanduk yun fihi yang akan di naam tiup Naam, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad at Naam wa Tirmizi dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Muqbil rahimahullahu taala di dalam Al-Jami'us Sahih. Baik, adapun bahwa dalil berkaitan dengan naam bahwa yang meniup sang sakala tersebut adalah malaikat Israfil disebutkan dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah Taala منذ خلق السماوات والأرض خلق الصورة فأعطاه إسرافيل فهو وادعه على فيه نعم dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah taala Naam sejak menciptakan langit dan bumi. Allah menciptakan juga Asur, sang sakala. Fa'atahu maka Naam sang sakala tersebut diberikan kepada Israfil. Maka Nah, malaikat Israfil meletakkan sang sakala tersebut di mulutnya. Nah, hadis ini Naam diriwayatkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala. Namun hadis ini naam diperbincangkan dan didhaifkan oleh beberapa naam ahlul hadis di antaranya Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan juga Imam Ahmad dan yang lainnya. Nah, bahwasanya hadis ini merupakan hadis yang baik, yang di dalamnya ada enam perawi, enam yang enam yang lemah. Toyib dan hadis ini mutorip goncang. Maka hadis ini dihukumi hadis yang baik. Enam, maka diambil ijma. Enam sebagaimana yang disebutkan Naam oleh Al-Qurtubi rahimahullahu taala, naam bahwasanya naam yang akan meniup sang sakala tersebut malaikat Israfil merupakan ijma. Naam para ulama dan para naam umat-umat yang dahulu. Naam, maka ini merupakan naam dalil mengambil dari ijma. Nam, ada pun hadis, nam hadis yang lemah. Baik. Maka bisa diambil ya kekuatan hukum ya tentang ijma tersebut. Baya ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan naam pembahasan kita. Naam ucapan beliau kita lanjutkan ucapan beliau Syekh Muhammad bin al Utsaimin rahimahullah taala wa Israfilu ahadul malaikatil kiram dan Israfil merupakan salah satu malaikat yang mulia alladzina yahmiluna al-arsy yang mana naam mereka para malaikat membawa al-arsy dan ini perlu dalil nah penyebutan ini memerlukan dalil sebagaimana yang disebutkan Syekh Yasin hafizahullah taala. Wa nafkatan Maka tiupan tersebut ada dua kali tiup. Nah, Dan ini juga ada silang pendapat di kalangan ulama ahlu sunnah. Nah, Ada yang menyebutkan bahwasanya tiupan itu terjadi tiga kali. Namun kita baca dulu ya pendapat Naam al-muallif atau asyarih rahimahullah Naam bahwasanya tiupan sang sakala tersebut terjadi dua kali. Naam. Ihdahuma tiupan yang pertama nafkhatul faj'i yaitu tiupan yang memberikan kecemasan, rasa takut. Yunfahu fihi fayufza'un nasu Wa yas'akuna illa man Allah. Nam. Yaitu ya ditiup sang sakala tersebut menjadikan manusia mengalami rasa takut cemas wa yas'akuna dan mereka mati ya yas'akuna matun nam dan mereka menjadi mati nam mendengar nam tiupan sang sakala tersebut dikarenakan ya suara yang sangat keras. Enam. Dan di, di, dikarenakan keadaannya ya yang luar biasa. Enam yang menjadikan dari tiupan tersebut matinya man, naam para makhluk illa man Allah kecuali dari yang Allah kehendaki. Enam. Adapun yang tidak mati, enam ini wallahu a'lam. Ada yang berpendapat ulama para malaikat atau yang lainnya, maka ini tidak ada dalil yang kuat sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Yasin hafizahullah taala. Sehingga ya, illa man Allah kecuali yang tidak mati dari apa yang Allah kehendaki. Ini ya nufawwidu ila Allah. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tiupan yang kedua wasaniyah, tiupan yang kedua nafkhatul ba'ti. Yunfahu fihi fayub'atuna wa yakumuna min kuburim. Tiupan yang kedua yaitu tiupan untuk dibangkitkan, ya. asun ya, mereka para makhluk ya Allah bangkitkan. 6 min kuburim. Mereka keluar dari kuburan-kuburan mereka. Nah, ini tiupan yang kedua. Nah, dan ya yang berpendapat bahwasanya naam tiupan itu ada dua kali, yaitu ya Al Imam Ash-Syaukani naam di dalam kitab Fathul Qadir dan juga Imam Al-Qurtubi dan juga Al-Hafidh Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari dan juga Naam Ibnu Bas rahimahumullah jami'an. Ini ya menguatkan bahwasanya tiupan tersebut terjadi dengan dua tiupan. Tiupan yang pertama adalah yang membuat cemas rasa takut kepada bagi para makhluk di saat itu kemudian menjadi mati. Tiupan yang kedua, ya, dibangkitkannya manusia mereka yaitu makhluk tersebut bangkit dari kuburan mereka. Nah, Wakadalla ala nafhi fi sur Alkitab wa sunnat wa ijma'ul ummah. Dan dalil atas naam ditiupnya sang sakala terdapat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dan ijma naam umat. Naam, ini ijma. Naam bahwasanya naam sang sakala tersebut naam akan ditiupkan. Ya, sehingga tidak ada perselisihan dan ini masalah akidah. Nam, tidak ada khilaf di dalamnya. Kalau Allah Ta'ala di antara dalil dari Al-Quran tentang ditiupkan sang sakala tersebut. Wa nufikha fis sur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah thumma nufikha fi ukhra Fa'idahum kiamun yang turun. Ketika ditiupkan sang sakala fasa'iqa man samawat maka menjadi matilah ya yang ada di langit dan yang ada di bumi menjadi mati yang ada di langit dan yang ada di bumi nam illa man Allah kecuali bagi siapa yang Allah kehendaki Adapun siapa mereka? Wallahu a'lam. Sayyid. Summa nufiqa fihi ukhra. Kemudian ditiupkan naam naam dengan tiupan yang berikutnya yang berikutnya faizahum qiyamun yanzurun maka tiupan tersebut naam ya mereka yaitu para makhluk tersebut hum qiyamun turun bangkit ya dari Naam, kuburnya yang turun. Mereka menunggu hisab. Naam. Maka, naam. Kapan, naam, ya, jarak antara tiupan yang pertama dengan tiupan yang kedua, naam, jaraknya, ya, kapan? ya maka disebutkan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma baina nafkhataini arbaun kata Rasulullah jarak di antara dua tiupan tersebut Nah, berarti ini dalil yang menguatkan, yang menunjukkan bahwa tiupan itu ada dua kali. Ma'bayna baina nafhatain. Ini menunjukkan musanna. Nah, ini menunjukkan dalil yang menguatkan bahwasanya tiupan sang sakala tersebut terjadi dua kali. Berapa jarak di antara dua tiupan ataupun di antara jarak di antara dua tiupan arbaun ya empat puluh enam empat puluh enam kala maka tak kala Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyebutkan bahwasanya Rasulullah ya mengatakan bahwasanya jarak di antara dua tiupan tersebut empat puluh maka tak kala itu para sahabat bertanya kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu Arbauna yauman. Hah? Para sahabat bertanya kepada Abu Hurairah. Nam, apakah puluh hari? Nam. Kata Abu Hurairah, apa itu? Aku menolak menjawabnya. Nam. Kemudian bertanya lagi para sahabat kepada Abu Hurairah. Arbauna syahran. Apakah puluh bulan? Maka Abu Hurairah menjawab, apa itu? maka aku menolak menjawabnya. Enam. Kemudian para sahabat bertanya lagi kepada Abu Hurairah. Arba'una sanatan. Apakah empat puluh tahun jaraknya? Maka Abu Hurairah menjawab abaitu. Enam. Aku Enam. tidak menjawabnya. Aku nggak mau menjawabnya. Disebutkan di dalam syarah Imam Muslim ya yaitu Imam An-Nawawi rahimahullah mengapa Abu Hurairah tidak menjawab dari pertanyaan para sahabat tentang 40 hari 40 itu apakah 40 hari atau 40 bulan ataupun 40 tahun ya Abu Hurairah enggan menjawabnya dikarenakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam cuma menyebutkan arbaun 40 sehingga Abu Hurairah Naam radhiyallahu anhu tidak menjawabnya. Ya. Karena Rasulullah mengatakan seperti itu. Maka Abu Hurairah ya menyampaikan sebagaimana apa yang dikatakan oleh Abu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian Nah, maka ini syahidnya yaitu jaraknya adalah 40. Ya, antara di antara dua dua tiupan tersebut. Ya, baik. Kemudian ya disebutkan dalil berikutnya oleh Asy'ari rahimahullah wa nubiqa fis sur fa idza hum minal ajdasi ila rabbihim yansilun Nah, ditiupkan sang sakala tersebut, maka tiba-tiba mereka ya bangkit ya dari ajdad yaitu al-kubur, bangkit dari kubur ya ila rabbihim silun dengan cepat menghadap Rabb mereka. Nah, ini dalil yang menunjukkan bahwasanya enam tiupan yang kedua adalah tiupan ya manusia untuk dibangkitkan atau manusia bangkit dari kuburnya untuk mereka dihisab. Tayyib. Adapun yang berpendapat naam bahwasanya tiupan itu terjadi tiga kali ya dan ini juga dikuatkan naam dengan dalil dari Al-Qur'an naam ya dan Naam, mereka diantaranya yang berpendapat tentang tiupan tersebut ada tiga kali, yaitu diantaranya adalah Naam Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala. Beliau berpendapat ada tiga tiupan. Enam. Sebagaimana yang disebutkan di dalam Majmu' Al-Fatawa. Nah, bahwasanya kata beliau, Al-Quran qad akhbara salasa nafakhatin. Al-Quran telah mengabarkan bahwasanya ada tiga tiupan. Nafkhatul faza, yaitu tiupan yang membuat kecemasan bagi para makhluk, rasa takut bagi para makhluk. Enam, sebagaimana di dalam surat An-Naml. Nam di sini nggak disebutkan oleh ya Asy-Syarih rahimahullah. Nam bunyi ayatnya Ya wa yauma yunfahu fis sur fa fazi'a man fis samawati wa man fil ard. Nam. Ya, di dalam surat An-Naml ya pada hari ketika ditiup sang sakala fa fazi'a man fis samawat maka membuat cemas enam yang ada di langit dan yang ada di bumi. Ini dalil yang pertama bahwasanya enam tiupan itu ada tiga kali. Dalil yang pertama tiupan eh, faza yang membuat rasa takut. Enam. Kemudian tiupan yang kedua nafkhatul enam sa'ik ya tiupan yang membuat mati tiupan yang membuat mati nam makhluk yang mendengarnya. enam sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis ini atau ayat ini yang disebutkan oleh Asy'ari rahimahullah. Wa nufiqa fis sur fasa'iqa. Enam. Ditiupkan sang sakala tersebut fasa'iqa. Maka menjadi mati yang ada di langit dan di bumi. Ini dalil yang kedua. nafkotul sa'ik. Nah, tiupan yang membuat mati. Kemudian yang ketiga, nafkhatul ba'si, yaitu tiupan dibangkitkan dibangkitkannya makhluk. Nah, sebagaimana yang ada di ayat sambungannya di dalam surat Az-Zumar, ya, tsumma nufikha fihil ukhra. Kemudian ditiupkan yang berikutnya, tiupan yang berikutnya Naam, tiba-tiba mereka bangkit. Naam, dari kuburnya yang turun. Mereka menunggu untuk dihisab. Ini ya dalil dari para ulama yang naam menguatkan bahwasanya tiupan tersebut ada tiga tiupan. Naam. Dan juga di, diperkuat juga oleh naam pendapat Asyah Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala Nam, beliau juga berpendapat adanya tiga tiupan. Tetapi yang lebih kuat ya adalah ya dua tiupan berdasarkan Al-Qur'an dan hadis. Ya Abu Hurairah yang tadi kita bacakan ya ma baina naf khatain. Nam Jarak antara dua tiupan. Ini menunjukkan enam bahwasanya tiupan itu ada dua. Enam. Dan ini yang mengeluarkan adalah Imam Muslim rahimahullah taala. Hadis dari Abu Hurairah yang mengeluarkan Imam Muslim. Kemudian akan disebutkan dalil yang berikutnya dari As-Sunnah bahwasanya tiupan itu ada dua. Enam. Kita baca hadisnya ya sebagaimana yang disebutkan oleh Asy'ari rahimahullah taala wa an Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma dari Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma dia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa yunfaqu fis suri fala yasma'hu ahadun illa azgha laitan wa rafa'a laitan thumma la yabqa ahadun illa su'iq ثم ينزل الله مطرا كأنه طلى أو ظل شك الراوي فتنبت منه أجساد الناس ثم ينفه فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون نعم Kata Abdullah bin Amr bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kemudian ditiupkan sang sakala, maka tidak ada seorang ya, tidak ada yang mendengar satupun kecuali asghalaitan akan mengarahkan pandangannya atau akan mengarahkan pendengarannya asghalaitan akan mengarahkan pendengarannya warob alaitan dan akan menjulurkan lehernya yaitu bahwasanya ya Laitan ini maknanya sesuatu yang ada di sebelah lam leher. Sebagaimana disebutkan oleh Naam Syahyatin Hafizahullah Ta'ala. Jadi tak kalah mendengar sesuatu, ya, Naam dia menjulurkan lehernya. Naam. Menjulurkan lehernya. Naam, summa layab ahadun. Kemudian tidak tersisa, naam, seorang pun illa suiko, yaitu mendengar suara tersebut kecuali akan mati. Ya, suiko bimakna mata. Akan menjadi mati orang yang mendengar tiupan sang sakala kali pertama tersebut. Baik. Summa yunzilullahu mataran. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan mataran hujan. Ka'annahu talla, ya. Ka'annahu tola bahwasanya yang turun tersebut seperti tola gerimis ya awi atau hanya sekedar naungan yaitu mendung enam syakarawi yaitu perawi hadis ini ragu ya antara ya gerimis atau naungan sayyid atau mendung fatan butuminu azza maka tumbuhlah naam dari hujan atau gerimis tersebut ajsadun nas ya jasad-jasad manusia kembali tumbuh. Nah, Baik, disebutkan di dalam hadis yang lain yang tadi kita sebutkan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya setiap manusia atau makhluk yang naam dikubur mas pasti akan hangus musnah di naam makan tanah kecuali tulang ekor. Maka dari tulang ekorlah akan tumbuh kembali manusia. Ini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya, sebagaimana yang ya disebutkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tsumma yunfa'u fihi ukhra, kemudian ditiupkan kali yang kedua faidahum kiamun yang turun maka tiba-tiba mereka itu bangkit dari kuburnya yang turun menunggu hisab dari Allah perhitungan dari Allah subhanahu wa taala hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam hadis yang sangat panjang wa qad umma ala subutihi dan telah disepakati oleh para ulama akan tertetapkannya enam tiupan tersebut. Jadi ya, ada dalil dari as-sunnah, dua dalil, yaitu yang tadi kita sebutkan bahwasanya tiupan itu terjadi dua kali, yaitu dalil dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, ya, ma baina nafkhatain, ya. Jarak di antara dua nafkah adalah empat puluh. Nah, kemudian dalil dari sahabat Abdullah ibn Amr. Maka lebih memperkuat bahwasanya tiupan itu terjadi enam dengan tiupan dua kali, bukan tiga kali. Wallahu alam. Ini yang bisa kita enam sampaikan dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas atau melanjutkan berkaitan dengan masalah enam syafaat enam dan kebangkitan. Baik, naktahi bihadal qadar. Subhanallah hamdik. Syahadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.